تفضل أستاذ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية ونؤمن ونقر ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأنه خاتم النبيين وسيد المرسلين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصل شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Al-Ikhwatul Kiram kita melanjutkan perkataan Al-Imam Ibn Haddad Asy-Syafi'i tentang akidah yang diyakini oleh ulama-ulama Syafi'iyah yang mana ini merupakan akidah daripada akidahnya Ahlu Sunnati wal Jamaah. Beliau berkata sebagaimana nukil oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ijtima'ul al Islamiyah wa nu'minu wa nuqirru wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kami beriman kami menetapkan kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah hambanya dan rasulnya wa khiratuhu min khalqihi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluknya wa annahu khatamun nabiyyin bahwasanya dialah penutup para nabi-nabi wa sayyidul mursalin dialah pemimpin seluruh rasul-rasul arsalahu bil huda wa dinil haq Allah mengutusnya membawa hidayah dan agama yang hak liyudhhirahu 'ala ad kullih agar Allah memenangkan agama Muhammad di atas semua agama walau karihal musyrikun walaupun orang-orang musyrik tak suka. Di antara keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap mukmin bahwasanya mereka meyakini membenarkan bersaksi Muhammad adalah abduhu adalah hamba Allah wa rasuluhu dan rasulnya. Inilah dua rukun dua rukun mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Pertama meyakini dia adalah hamba Allah abdun yang jangan dipertuhankan karena dia Abdullah jangan diangkat derajatnya sama dengan Tuhan sebagaimana beberapa daripada kelompok-kelompok yang menyempal dalam Islam berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menisbatkan kepada Nabi apa-apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang menisbatkan Nabilah pemilik dunia dan akhirat. Ya, laulaka ya Muhammad ma khuliqas syamsu wal qamar. Mereka mengangkat mengangkat sebagian riwayat-riwayat sebagian yang adalah palsu menunjukkan keutamaan Muhammad kalau bukan karena engkau Muhammad tak akan diciptakan matahari tak akan diciptakan bulan. Ya. Dan banyak lagi keterangan-keterangan penjelasan-penjelasan dari mereka. Di antaranya mereka mengatakan wa min ilmika ilmul lauhi wal qalam. Di antara ilmumu, kaulah pemilik ilmu yang terdapat dalam catatan lauh mahfuz dan apa yang digoreskan oleh pena di lauh mahfuz. Ya, wa min judika dunya wa darratiha dan di antara kedermawananmu engkaulah pemilik dunia dan akhirat. Ini semuanya ungkapan yang berlebih-lebihan. Mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam setingkat dengan Tuhan, bahkan tak ada lagi punya Tuhan Allah Jalla wa Kalau Nabi punya dunia akhirat, mana punya Allah lagi? Kalau Nabi mengetahui apa yang terdapat dalam lauh mahfuz, mana lagi ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ini berlebih-lebihan. Bertentangan dengan ayat yang jelas. Kata Allah kepada Nabi-Nya, "Qul," katakan Muhammad, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'u." Kalau katakan Muhammad, sekiranya aku tahu perkara gaib, niscaya aku ya tidak akan ditimpa bencana dan petaka. Ya. Pasti aku akan memperbanyak perbuatan kebaikan dan aku tidak ditimpa keburukan. Ini perkataan Allah untuk Nabi Muhammad. Jelas-jelas lagi dalam surah Al-Kahfi, "Qul" katakan Muhammad, "Innama ana basyarun mithlukum." Saya adalah seorang manusia seperti kalian. Jangan dipertuhankan. Ya. Dan Nabi memotong semua jalan kepada kesyirikan terhadap beliau mengangkat beliau setingkat dengan Tuhan. Ada yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta Terserah Allah dan engkau seketika Nabi marah Kata Nabi Aja'alta Aja'altani lillahi niddan Bagaimana kau jadikan saya sekutu bagi Allah Qul Masya Allah wahdah Katakan terserah Allah semata Ketika ada yang mengatakan Ta'ala nastaghithu bi Rasulillah Mari kita beristighathah kepada Rasulullah Istighotha adalah permintaan agar dijauhkan daripada mara bahaya. Maka berkata Nabi, "Innahu la yustaghathu bi." Tidak layak beristighatsah meminta kepadaku, "Innama yustaghatsu billah." Sesungguhnya beristighatsah itu minta kepada Allah, bukan kepada saya. Jadi rukun pertama yakin kita Muhammad adalah abduhu, hamba Allah, manusia yang tidak layak dipertuhankan rukun pertama dalam hal ini menyimpang sebagian kaum sufi yang terlampau berlebih dalam memberikan sifat-sifat keagungan kepada Nabi sehingga mengangkat Nabi setingkat dengan Tuhan. Ya. Adapun rukun kedua adalah rasuluhu. Rukun pertama kesaksian kita Muhammad Rasulullah dia adalah hamba Allah. Rukun kedua kita meyakini meski dia hamba tapi dia seorang rasul panutan yang diikut yang harus diikut perkataannya karena dia bukan manusia biasa sebagaimana kita dari sisi kemanusiaannya ya seperti kita beliau SAW bersedih beliau makan beliau minum beliau ber, beliau berdagang beliau ke pasar dan semacamnya tapi dari sisi lain beliau adalah seorang rasul adalah perantara antara Allah dan hamba-hambanya harus diikut rukun kedua rasuluhu membantah sebagian orang-orang yang merendahkan Nabi, merendahkan martabatnya, menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melecehkan Nabi, melecehkan sunnahnya, mengatakan syariat Muhammad tak layak pada zaman ini, Muhammad syariatnya sudah usang dan semacamnya. Kita yakin dia rasul. Tak boleh dihinakan, dilecehkan. Tak boleh dikatakan apa yang dia bawa ya tak layak lagi dipakai sekarang. Inilah dua rukun persaksian Muhammad Rasulullah. Pertama dia adalah abduhu, hamba, jangan dipertuankan. Yang kedua rasuluh, dia rasul, jangan diselisihi. Diikuti, diagungkan, dimuliakan. Wa khiratuhu min khalqihi dan dialah khiratuhu yang terbaik min khalqihi dari segala macam makhluknya. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya telah memilih memilihku ya dari Bani Hashim memilih Bani Hashim dari Kinana, memilih Kinana, dari Quraisy maka Nabi adalah orang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik salawatu rabbi wa salam wa khiratuhu min khalqih dialah yang terbaik daripada makhluk ciptaan Allah alaihi salatu wassalam Tak ada yang lebih baik daripada beliau. Wa annahu khatamun nabiyyin. Dialah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahnya. Beliau mengatakan ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Saya lah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah saya membantah orang-orang yang mengklaim ada nabi setelah Rasulullah semacam Ahmadiyah yang mengklaim Mirza Ghulam Ahmad dan Rasul utusan Allah setelah Muhammad sehingga ulama mengeluarkan mereka daripada Islam. Tak ada rasul setelah Muhammad. Ya. Alangkah banyaknya orang-orang yang mendakwakan dirinya nabi. Di Indonesia saja banyak sekali yang mendakwakan dirinya nabi. Ya. Maka tak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la Nabi ya ba'di, tak ada nabi setelahku yang mengatakan ada nabi setelah Muhammad, batal akidahnya. Rusak akidahnya keluar daripada Islam, mengeluarkan dia daripada Islam. Karena kita berarti mengingkari perkataan Nabi SAW. Dia mengatakan ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di. Akulah penutup para nabi, tak ada nabi setelahku. Wa sayyidul mursalin, akulah pemimpin dari seluruh rasul, bahkan pemimpin seluruh manusia. Beliau mengatakan sallallahu sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu walad ibni Adam." Akulah pemimpin seluruh anak Adam, wala fakhra dan aku tidak berbangga menyebutkannya. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi sayyidul mursalin. Banyak keutamaan Nabi kita yang luar biasa. Tak akan dimulai persidangan di hari kiamat kecuali dengan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-maqamul mahmud yang janjikan Allah kedudukan yang terpuji maqamus syafaatil uzma kedudukan Allah memberikan untuk Nabi syafaat agar dimulai persidangan untuk seluruh makhluk yang telah lama menanti di padang mahsyar mereka datang kepada seluruh nabi-nabi yang dianggap mereka paling utama mereka datang kepada Adam mereka datang kepada Musa datang kepada Nuh sebelumnya kepada Musa setelahnya kepada Ibrahim kepada Isa, kepada Muhammad. Seluruhnya mereka mengatakan lastu laha. Bukan saya yang berhak. Adapun Nabi mengatakan ana laha, ana laha. Saya yang berhak untuk itu, saya yang berhak untuk itu. Ya. Kalaupun timbul pertanyaan, mengapa mereka tak langsung datang kepada Muhammad? Mengapa mereka datang kepada nabi-nabi sebelumnya? Kata Syekh Muhammad Sulaiman rahimahullah, agar menampakkan keutamaan Nabi SAW di antara seluruh nabi-nabi lainnya. Itulah hikmahnya. Mereka tak langsung datang kepada Muhammad agar mereka tahu keutamaan Nabi SAW. Bahkan kalau neraka ketika datang pengunjungnya seketika dibuka. Ya. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Digiringlah orang kafir berbondong-bondong ke neraka. Ya, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Wa futihat abwabuha Ketika mereka datang seketika dibuka pintu-pintu-pintunya. Adapun surga tidak akan dibuka pintu-pintu surga kecuali Nabi SAW yang membukanya pertama kalinya. Beliau yang membuka pintu surga pertama kalinya tak dibuka untuk selain Nabi SAW. Awalnya dia yang membuka salawat Rabbi SAW Ya. Ketika peristiwa Mi'raj sebelum Rasul naik ke langit di Masjid Al-Aqsa Rasul salat memimpin seluruh para nabi. Salawatu Rabbi wassalamu alaih. Maka dia adalah Sayyidul Mursalin. Walaupun demikian beliau tak senang digelari dengan Sayyid. Ketika dikatakan anta sayyiduna engkaulah sayyid kami pemimpin kami kata Nabi as-sayyidu huwallah. Pemimpin sebenarnya dialah Allah. Ya anta sayyiduna wa bunu sayyidina engkaulah pemimpin kami anak pemimpin kami Kata Nabi, jangan akan mengatakan perkataan sedemikian itu. Jangan sampai syaitan menggiring kalian mengutuskan aku. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka Rasul tak senang dipanggil Sayyidi. Dia senang dipanggil Rasulullah. Dan itu ya Allah gelar dia. Muhammad dan Rasulullah. Dan itu ya Allah SWT seru dengannya. Ya ayuhar Rasulu balligh ma'unzila unzila ilaika. Bahkan di antara kutaman Nabi SAW dalam Quran semua nabi-nabi Allah panggil dengan namanya sendiri. Semua mereka dipanggil dengan namanya Ya Zakaria, Ya Yahya, ya, khudil kitab biquwa, ambil kitab dengan kuat. Ya Musa. Ya, ya Nuhu. Kecuali Nabi Muhammad tak pernah Allah manggil Nabi SAW langsung dengan namanya ya Muhammad, tapi dia katakan ya ayyuhar rasulu. Wahai Rasul, baling maun unzila ilaika mirabbik. Ya sampaikan apa yang dipesankan Tuhanmu kepadamu. Ya. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa wahai nabi ketika engkau menceraikan istri-istrimu. Dalam surat Talak, tak pernah ya Muhammad. Subhanallah. Semua nabi-nabi ya Adam, ya Musa, ya Isa, anta qulta linnas engkau nyuruh orang sembah saya dan ibu saya. Semua dipanggil dengan namanya kecuali Nabi Allah tidak panggil sallallahu alaihi wasallam Adapun ketika namanya disebutkan bukan ketika memanggil tapi dalam bentuk khabar Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu Rasul. Tapi ketika menyeru tidak. Itu yang Allah yang Allah seru dengan yang Nabi kita, ya ayuhar rasul, ya ayuhan nabi. Ya, maka tak benar sebagian orang ya sayyidi, tak usah panggil panggilnya ya sayyidi. Ya Rasulullah. Ketika hidup dia tak senang. Ya. Walaupun dia mengatakan ana sayyidu walad Adam, aku pemimpin anak Adam, wala faqra, tapi beliau tak senang dipanggil dengan kata-kata sayyid. Beliau katakan as-sayyidu Allah. Ya. Dalam salawat pun Nabi tak pernah ajarkan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, enggak ada. Para sahabat bertanya ya Rasulullah, "Kaifa nusalli alaik?" Ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wahai orang-orang beriman berselawatlah kepadanya. Wasallimu taslima ucapkanlah kepadanya salam. Berkata sahabat, "Ya Rasulullah, amma salamu faqad arafna." Adapun bagaimana mengucapkan salam kepadamu kami sudah tahu. Assalamu alaikum Rasulullah. Fa kaifa nusalli alayka? Bagaimana kami berselawat kepadamu? Kata Nabi, Qulu katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidajid. Tak ada di sana katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, enggak ada. Ya, karena itulah lebih utama apa, mengikuti apa yang Rasul ajarkan. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi arsalahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Sebagaimana termuat dalam Al-Qur'anul Karim, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda." Ya, dan dialah yang telah mengutus nabinya dengan petunjuk. Wa dinil haq dan agama yang hak. Apa beda antara al-huda dan al-haq? Al-huda adalah kata para ulama tafsir, al-huda adalah al-ilmun nafi'. Dialah yang Allah utus membawa ilmu yang benar, ilmu yang mendatangkan manfaat. al ilmu nafi itu makna al-huda. Adapun wadinil hak agama yang benar al-amalus salih. Amalan yang benar, ilmu yang benar membuahkan amalan yang benar. Ilmu yang tak benar membuahkan amalan yang tak benar. Gabungan daripada al-huda wadinil hak ilmu yang benar dan amalan saling ini disebut dengan nama hidayah. Orang dikatakan menerima hidayah manakala benar ilmunya tentang Islam, tentang akidah, tentang ibadah. Benar cara dia dalam mengamalkan ilmu tersebut. Inilah hidayah. Kumpulan daripada dua hal. Al-ilmun nafi' wal amalus salih. Dari sisi al-ilmu nafi tersesat ahlul bid'ah yang mereka beramal ibadah tanpa ilmu. Al-ilmu nafi tak ber, mereka beribadah tanpa dengan ilmu. Ya. Al-amal salih tersesat orang-orang yang punya ilmu tapi tak beramal sebagaimana kaum Yahudi yang mengetahui kebenaran tak mengamalkannya. Dalam ilmu dan amal manusia terbagi menjadi empat bagian. Allahu akbar taqsimun rubaiyun dalam dalam sisi ilmu dan amal. Yang pertama malaikatlah yang Allah puji yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Merekalah orang-orang mukminin. Ya. Yang menggabungkan antara ilmu dan Allah berikan bagi mereka quwwatul ilmi wa quwwatul amal. Ilmu yang benar, kuat ilmunya, kuat amalannya. Inilah sebaik-baik manusia di jagat raya ini. Mereka lah wali-wali Allah, mereka lah kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah menggabungkan kesempurnaan hidayah antara al-ilmu an-nafi, ilmunya benar, wal amalus salih, amalannya pun salih. Subhanallah. Adapun yang kedua adalah orang yang diberikan kekuatan ilmu tapi tidak amal. Ilmu oke, okay, tapi amalan tidak. Ini orang yang kurang. Ya. Ilmunya bagus, tapi tak ada amalan. Amalannya menjadi ilmunya. Ya. Tak sesuai antara ilmu dan amal. Diberikan kekuatan ilmu, tapi tak diberikan kekuatan amal. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang diberi kekuatan amal tapi tak diberikan kekuatan ilmu. Sebagaimana ahlul bidah amalan yang wah luar biasa banyaknya tapi dibangun di atas kejahilan. Amalan ya, ilmu nu. Ini tingkat tiga Tingkat terakhir dan inilah kebanyakan manusia Tak ilmu <laughs> Tidak juga amal Allah musta'an Dan ini kebanyakan manusia ini katakan Ali alhamajur ru'a atba'u kulli na'iq. Kata Ali inna manasu thalatha. Manusia itu tiga. Ya. Alimun orang alim, rabbaniyun yang mengajar manusia daripada ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Alimun rabbaniyun ini yang paling tinggi. Ya, tak bisa kita sampai ke sana, jadilah yang kedua au muta'allimun ala sabilin najati. Orang yang belajar ingin cari jalan selamat. Dari situlah terambil masjid Sabilun Najati. <laughs> Supaya selamat duduk di sini, belajar. Gak harus di sini, di mana-mana ada ilmu silakan belajar. Tapi doa semoga masjid ini berkah, tempat orang belajar, cari keselamatan. Sabilun Najat, muta'allimun ala sabilin najati. Dia bukan orang alim, tapi dia mau belajar supaya selamat. Tujuan kita belajar bukan untuk sekedar kumpul-kumpul. Tengok-tengok satu sama lain. Bukan saling mengabsen, mana si bulan. Bukan itu. Tujuan kita belajar bukan memperindah majelis dengan kedatangan kita. Bukan pula untuk cari relasi, mana kawan yang bisa kujadikan temanku dalam berbisnis. Bukan. Penimba ilmu agar kita selamat menimba ilmu agar kita dekat kepada Rabb agar kita tahu bagaimana kita menyembah Ar-Rabb apa yang dia cintai apa yang dia benci itu tujuan ilmu bukan untuk mencari ijazah karena Sabilun Najah tak mengeluarkan ijazah bukan mencari gelar karena Sabilun Najah tak mengeluarkan gelar ya tapi jalan bagaimana kita dekat kepada Allah manusia kedua yang ketiga Kata Ali, alhamajurru'a, alhamaj. Alhamaj asal katanya adalah hingar-bingar suara yang tak jelas. Alhamajurru'a, ar-ru'a jamak daripada ra'in, para pengembala yang teriak-teriak. Berteriak-teriak, tak jelas teriakannya apa omongannya. Kambing-kambing pun tak jelas, tak paham apa yang diteriaki. Ya. Berteriak-teriak pengembala, kambing tak paham apa yang diteriaki hingar-bingar ribut suara tapi tak paham kambing apa yang dimaksudkan. Kambing hanya ikut saja, digiring ke sana ikut, digiring ke sini ikut. Tengoklah para pengembala dengan tongkatnya terteriak-teriak kambing tak paham apa yang diteriaki. Kambing hanya ikut ke mana banyak rombongan, ke situlah kambing itu ikut. Ini istilah Imam Ali bin Abi Thalib, alhamajur Kebanyakan manusia Atba'u kulli na'ik. Yang ikut kemana diserukan seruan. Demo kita yuk. Oke. Okay. Nah itulah dia itu. Rame itu terus. Ya. Ini demo apa? Entah nggak tahu aku loh. Pokoknya demo kita. Ya. Atba'u kulli na'ik. Ya, kita penuhi jalan. Kita penuhi. Ya. Kok demo untuk apa? Tak tahu. Tengok orang-orang rame. Enak. Makan siang gratis. Subhanallah, atba'u kulli na'iq. Kalau enggak mau jadi atba'u kulli na'iq, naik tingkat kedua. Muta'allimun ala sabilin najah. Belajar supaya kita selamat. Syukur-syukur dapat naik tingkat ketiga ahli min rabbani. Jangan jadi yang ketiga. Kata para ulama, kun aliman. Jadilah orang alim, au muta'alliman, tak jadi orang alim, jadilah Menimba ilmu yang setia. Ngantuk-ngantuk pun sikit biar terus belajar. Kadang-kadang pun tak paham bahasa ustaz, ada istilah-istilah tak paham. Belajar terus, ikut terus, lama-lama cair. <laughs> Kun aliman atau muta'alliman. Ya. Au muhibban lil ilmi, tak jadi pelajar, minimal kau mencintai ilmu. Wala takun rabian fatahlak, jangan jadi yang keempat kau binasa. Apa itu? Tidak belajar, tidak suka ilmu, subhanallah. Bukan pula orang alim. Binasalah dia dan ini kebanyakan manusia. Subhanallah. Bukan mudah duduk bersimpung mengaji ini bukan mudah ini. Berat kecuali orang yang Allah beri taufik dan hidayah. Dan istiqamah duduk belajar mengaji ini pun berat. Kecuali orang Allah beri hidayah, subhanallah. Tapi kalau kumpul rame-rame demo, uh, mudah. Ya undang untuk makan, cepat. Ya, bilang aja besok di sini ada ada 50 orang anak akikah, ramai, datang. Ya. Contohnya. Tapi saya yakin insyaallah kawan-kawan bukan karena itu. Kawan-kawan sudah paham mereka datang untuk menimba ilmu, untuk mengaji. Jadi inilah empat jenis manusia dari tinjauan ilmu dan amal. Yang tertinggi adalah Allah berikan kekuatan ilmu dan amal. Di bawahnya punya ilmu tapi tak beramal atau kurang amal. Di bawahnya lagi punya amal tapi tak punya ilmu. Yang binasa adalah tak punya ilmu, tak punya amal. Gara-gara mereka lah harga BBM naik. Sahih. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, bihim Eh, yarfa'ul eh, bihim bihim karena merekalah harga-harga tunai. Karena alhamajur ru'a harga-harga naik. Mereka yang membuat kehilangan keberkahan di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, karena golongan pertama inilah Allah tahan kiamat tak datang. Karena golongan pertama ini Allah masih curahkan hujan. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Meski Allah kurangi keberkahan dengan banyaknya golongan keempat ini, <laughs> golongan ketiga. Subhanallah, tapi dengan golongan pertama ini Allah selamatkan bumi ini. Tak ada lagi golongan pertama ini habislah dunia ini kiamat pun datang. Inilah makna al-huda wa dinil haqq. Al-huda al-ilmu al nafi wa dinil haqq al-amalu salih. Kata Allah, "Wallazi arsala rasulahu bil huda" wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih agar Allah Subhanahu wa taala menangkan agama Muhammad di atas semua agama. Kata Syekhul Islam Taimiyah menang di setiap zaman bil hujjati wal bayan. Agama Muhammad ini sepanjang zaman pemenang, mengalahkan semua agama dengan hujjah, dengan ilmu, dengan penjelasan, dengan keterangan. Menang selama-lamanya. Adapun bil eh, bisuyufi wassinan. Allah menangkan dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan pedang. Ini bukan setiap zaman fi ba'dhi azminatin duna ba'd. Sebagian zaman mereka Allah berikan kekuasaan pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbas. Sebagian rentang zaman mereka memberi Allah berikan kekuasaan, sebagian rentang zaman mereka tak berkuasa tapi mereka tetap ada sepanjang masa dengan ilmu dan bayan, mereka menang sepanjang masa dengan ilmu dan bayan. Kekuatan ilmiah tak pernah kalah. Ya. Dan kita melihat subhat ahlul bid'ah itu subhat yang diulang-ulang. Sepanjang zaman mengulang-ulang itu itu gitu aja. Semuanya diulang-ulang. Ya, dan tak pernah para ulama diam. Senantiasa ada yang Allah kirim untuk membantah berbagai macam syubhat tersebut. Walau karihal musyrikun, meski orang-orang musyrik tak menyukai agama ini, tapi tetap Allah menangkan. Ya. Kata Allah, yuridun, mereka ingin dan di sini menggunakan fiil mudhari, fiil yang sedang dan akan datang, menunjukkan ini perbuatan berketerusan, sedang dan terus. Yuriduna, mereka ingin liyutfi'u nurallah, memadamkan cahaya Allah. Memadamkan al-ilmu nafi' wal amal salih. Liyutfi'u nurallah bi dengan mulut-mulut mereka. Wallah mutim menurih tapi Allah menyempurnakan agamanya selalu. Tak usah khawatir. Allah akan menangkan ini agama yang menjaganya Allah. Yang menjaganya Allah bukan laskar-laskar yang menjaganya. Ya, Allah yang menjaganya subhanahu wa taala. Sampai hari kiamat Allah berjanji akan menjaga agama ini. Nah, berapa sisa waktu kita? Saya tak tahu sisa. 6 cepat sekali ya. Allahul musta'an. Kita cukupkan sampai di sini al-ikhwatul kiram. Semoga bermanfaat apa yang kita dengar. Ya, menambah kita semangat untuk terus istiqamah dalam menimba ilmu, terus berusaha untuk istiqamah mengamalkan ilmu kita. Ada pertanyaan? Sahkah salatnya orang yang membaca Sayyidina ketika membaca salawat. Salawat uh, orang baca sayyidina ketika salat salatnya sah. Salatnya sah. Dan Al-Hafidz Hajar membahas tentang orang-orang yang mengucapkan kata sayyidina. Mereka berpandangan memang Nabi harus dimuliakan. Karena itulah bentuk kemuliaannya ucapkan sayyidina. Karena itulah mereka menambahkan dengan kata-kata sayyidina. Tapi Nabi mengajarkan tak demikian. Sementara Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni Salat, salatlah kalian sebagaimana aku salat dan Nabi ketika salat tidak menggunakan kata-kata syidina. Dia walaupun dirinya adalah Rasul yang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Dan akhirnya al Hafiz Muhajjar mengatakan walakin khairul hadi walakin khairul hadi ya di Muhammad. Apapun ceritanya sebaik-baik petunjuk ikuti petunjuk Muhammad. Salat salatnya sah, sah. Tak ada yang mengatakan salatnya batal. Bayang, bolehkah kita membayangkan Allah di atas aras langit ketika sujud dalam sholat? Apa yang mau kau bayangkan sesuatu yang tak pernah kau lihat? Gak salah kau bayangkan Allah, kau bayangkan yang ruhmu cemana bentuknya. Ya. Maka jangan kita membebani diri kita dengan perkara-perkara yang tak mampu kita pikul. Kata Allah, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan makhluk penciptaan Allah. Ya. Wala tufakkiru fi dhatillah. Jangan kau sibuk memikirkan zat Allah. Ya. Bagaimana kau memikirkan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia bersemayam? Sementara memikirkan malaikat yang punya sayap tiga pun kau stres di mana menempatkan sayap yang ketiga? Allah mengatakan dalam surat Fatir eh, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ja'ilal malaikati rusula" Dia Dialah menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan uli ajnihatin. Malaikat-malaikat itu punya sayap-sayap masna, ada yang sayapnya dua. Dua masih masuk di akal, kanan kiri. Wa thulatha, ada yang sayapnya tiga. Pusing letakkan di mana kira-kira tiga itu. Malaikat aja kau tak bisa membayangkan di mana kira-kira sayap yang ketiga ya. Yang mungkin dibayangkan sesuatu yang pernah kau lihat atau sesuatu yang kau pernah dengarkan orang menjelaskannya. Ada orang buta, Sejak kecil buta tak pernah dia melihat gajah, tapi diterangkan orang, gajah tuh besar. Dia mulai menggambarkan sesuatu yang besar. Telinganya lebar. Ya. Dia punya belalai seperti hidung panjang, bisa tergambar dengan dia perkiraan karena ada yang melihat dan dia mengetahuinya melalui informasi berita dari orang yang pernah melihat. Adakah makhluk yang pernah melihat Allah? Tak ada. Bagaimana kau bayangkan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apapun yang kau bayangkan kata Allah, Allah bukan seperti yang kau bayangkan karena dia tak akan pernah sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tak akan pernah ada sama dengannya. Tak usah bayang-bayangkan. Tapi kau akan berjumpa dia nanti manakala kau taat ikut agamanya, syariat nabinya, tak lama kau mati jumpa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita disuruh sabar. Gak usah sekarang bayang-bayangkan. Ya. Walaupun Syekh Ibnu mengatakan kita bisa melihat Allah dengan mata hati. Ya. Bagaimana pernah kita bahas dengan mata hati. Dan Nabi melihat Allah dengan mata hatinya dalam mimpinya raaitu rabbi fi ahsani surah. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah. kajian kita semoga bermanfaat subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik